menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Dan sebab yang ketiga adalah disebabkan atau dikarenakan beliau merasa mampu dengan dirinya sendiri atau fikoh percaya pada dirinya sendiri di mana meyakini dia akan bisa berangkat kapan saja kapan ia mau. Ia bisa bersiap dan juga menyiapkan perbekalannya kapan-kapan itu maksudnya. Saya mampu untuk berangkat kapan saja. Maka tiga perkara ini mengakibatkan beliau tertinggal dari perang Tabuk. Maka pelajaran yang bisa kita ambil sebagaimana juga yang disebutkan oleh Imam al Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Karena dalam Zadul Ma'ad juga ada pembahasan tentang kisah ini oleh Imam al Qayyim. E, pentingnya untuk memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan anak-anak. Pentingnya untuk menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena terkadang kesempatan itu tidak datang dua kali. Kesempatan itu tidak datang dua kali. Maka bersegeralah di dalam menggunakan kesempatan mumpung diberi kesempatan dan kelonggaran oleh Allah Subhanahu wa taala maka segeralah dimanfaatkan. Dan pelajaran yang kedua adalah bahayanya menunda-nunda di dalam kebaikan terkhusus di dalam menyambut kebenaran. Jadi kalau kamu mendengar suatu kebenaran atau mendengar seruan Allah dan Rasulnya maka segeralah disambut. Kalau tidak segera disambut maka itu akan mengakibatkan hati tertutup. Mengakibatkan hati tertutup. Maka bahayanya bagi seseorang yang mengetahui kebenaran dan mendengarkan kebenaran tidak segera dan tidak serta-merta menyambutnya ini akan rawan dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan ayat, "Ya ayyuhalladzina amanu, istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah apa yang Allah Subhanahu wa taala serukan dan rasulnya. Ketika keduanya menyerukan kalian, menyeru kalian terhadap apa-apa yang bisa menghidupkan kalian yaitu jihad karena jihad ini adalah menghidupkan. Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi dan ketahuilah bahwasanya Allah akan menghalangi. Allah itu mampu untuk menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Maka apabila seseorang dari awal dia mengetahui kebaikan dan mendengarkan kebaikan tidak segera diambil maka ini bahaya. Ini akan mengakibatkan hati tertutup. Dan untuk kedepannya dia tidak mampu lagi untuk mengambil kebenaran tersebut dan mengambil kebaikan tersebut. Sebagaimana Kaab di sini sudah nggak bisa lagi. Sudah diusahakan berangkat, sudah mau berangkat, sudah hampir berangkat nggak jadi. Karena dari awal sudah tidak menyambut. Karena dari awal sudah ada sifat takasul, tidak semangat dan tidak bersegera di dalam menyambut kebaikan. Maka ujung-ujungnya nggak bisa. Karena Allah sudah menghalangi antara dia dan hatinya. Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Demikian juga Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan ayat wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam ya-, kama lam yu'minu bi awwal marrah. Maka wa nuqallibu afidatahum dan kami balik hati-hati mereka dan juga penglihatan-penglihatan basirah mereka. Kama lam ya-, kama lam yu'minu bihi awwal marrah sebagaimana mereka itu tidak beriman di awal kali. Maka ini bahayanya menolak atau tidak segera menyambut di awal kali seruan. Bahayanya tidak menyambut di awal kali seruan akan menjadikan hati itu tertutup. Qala Ka'ab bin Malik Wa aqulu fi nafsi ana qadirun ala dhalika idza aradtu. Falam yazal dzalika yatamada bi hatta istamarra bin nasi aljibtu. Maka senantiasa hal itu menjadi was-was dalam hatiku. Ah nanti, ah nanti, aku bisa, aku bisa. Kapan-kapan aku mampu melakukannya sendiri. Hatta istamarra bin nasi aljibtu. Sampai manusia semakin serius, semakin semakin benar-benar mereka hampir berangkat Semakin mereka selesai dalam bersiap, dalam berkemas. Dan aku belum apa-apa, aku belum melakukan apa-apa kata Kak Abdul Malik. Manusia sudah hampir selesai mempersiapkan bekal mereka dan mereka hampir berangkat. Aku belum melakukan apa-apa. Fa'asbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadiyan. Maka akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat fa'asbah menjadilah. Asbah di sini maknanya adalah menjadilah. Jadilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam godian goda berangkat di awal pagi. Ini makna goda. Goda itu artinya berangkat di awal waktu, di awal pagi hari. Dan beliau berangkat ini pada hari Kamis. Beliau lebih mengutamakan kalau safar itu di hari Kamis. Maka kalau kita mau safar yang sifatnya itu besar, sifat safar yang jauh, maka disunahkan untuk memilih hari Kamis karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih safar beliau di hari Kamis. Sebagaimana perang Tabuk ini juga pada hari Kamis berangkatnya di pagi hari. Wal muslimuna mahu demikian juga kaum muslimin sudah berangkat. Walam akdiman walam akdimin jahazi syai'a. Bangun. Ayo baca bangun. Walam akdi dan aku belum menunaikan dari perbekalanku jahaz bukan jihaz. Tapi jahaz itu artinya bekal. Kalau jihad artinya perangkat. Jihaz, min hadzal jihaz, perangkat aksesoris itu namanya jihaz. Tapi kalau jahaz artinya perbekalan. Falamma jahazahum bi jahazim, falamma jahazahum jahazim, ja'ala siqayata fi rohi ahi. Itu mananya adalah perbekalan dan aku, sementara aku, sedangkan aku belum menunaikan dari perbekalanku sedikit pun. Dari kemarin, dari tadi ngapain saja Ka'ab bin Malik. Ini namanya nunda-nunda. Kaum muslimin di awal kaum muslimin menyiapkan, dia hampir ikut menyiapkan, gak jadi. Sampai kaum muslimin sudah hampir berangkat, dia juga belum apa-apa. Sampai kaum muslimin sudah berangkat, dia juga belum apa-apa. Gak ngapain. Itu. Maka ini bahayanya menunda-nunda. Kamu menunda-nunda itu kamu nggak dapat apa-apa. Kaum muslimin sudah dapat banyak, sudah dapat kebaikan banyak, kamu belum dapat apa-apa. Dan ini termasuk godaan syaitan. Ini termasuk godaan godaan syaitan. Demikian juga di dalam sholat jamaah juga seperti itu. Syaitan akan membisikkan ke telinganya seseorang, malam masih panjang, tidurlah. Malam masih panjang, tidurlah. Jadi di nyanyiin sama syaitan, diberikan senandung supaya manusia itu menunda-nunda. Makanya pentingnya untuk melakukan dan menyambut seruan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan seruan Allah di awal kali. Summa ghadautu faraja'tu walam akdi syai'an. Nah, sampai Rasulullah, sampai kaum muslimin sudah berangkat itu loh. Aku sebenarnya sudah mau berangkat juga. Summa ghadautu, aku berangkat. Faraja'tu, aku balik lagi. Jadi bimbang, berangkat enggak, berangkat enggak, berangkat enggak, akhirnya enggak. Berangkat apa enggak ya diundi berangkat, enggak berangkat, enggak berangkat, enggak, enggak berangkat akhirnya. Karena dipilih-pilih. Karena ditari. Itu bahasanya ditari. Di, ditanyain dirinya, mau berangkat enggak? Wah, jiwa. ayah ya enggak jadi. Harus dipaksa, jiwa itu harus dipaksa. Kalau kamu minta pilihan kepada jiwamu, jiwamu pasti ngajak kepada keburukan. Tapi jangan seperti itu. Jiwa itu harus diseret. Jiwa itu harus dipaksa untuk melakukan kebaikan. Kalau enggak, kalau kamu tanya kehendaknya jiwa, jiwa itu ngajaknya jelek terus. Farajat walam akdi syai'a. Dan aku pun masih seperti itu terus. Jadi nggak ada manfaatnya ke Abu Malik ini. Kaum muslimin sudah berangkat. Seharusnya kalau sudah berangkat, disusul bisa. Mereka pakai unta. Jangan Kak Abu Malik kalau pakai kuda bisa cepat nyusul. Walama aku falam yazal dzalika yatamada bi. Masih terus hal itu senantiasa sama meliputi dan juga mendekat jiwaku sehingga aku tidak berangkat. Falam yazal senantiasa hal itu yatamada bi, mengulur-ulur aku terus. Hatta asra'u, sampai akhirnya kaum muslimin sudah jauh, mereka cepat. Akhirnya tadi karena ketinggalan sebentar, diulur terus jadi ketinggalan lama jadi ketinggalan lama hanya ketinggalan jauh. Ketinggalan jauh ya wis, nggak bisa disusul sudah. tafaratul ghazwu dan akhirnya luputlah perang. Tafarat semakin luput, semakin jauh, hilang, hilang, hilang, hilang. Kesempatan itu akhirnya hilang. Untuk selama-lamanya. Dan pergi tak kembali lagi. Fahamam tuan artahilam. Masih belum padam. Semangat yang ada dalam jiwanya Ka'ab bin Malik. Sebenarnya hatinya masih terus untuk masih terus membisikkan untuk berangkat. Jiwa kecilnya, kebaikan yang ada dalam hatinya senantiasa membisikkan bagi dia untuk berangkat. Ayo berangkat, ayo berangkat. Hamam tuan artahila. Saya ingin berangkat sendiri nyusul, nggak apa-apa. Saya berangkat sendiri nyusul. Faudrikahum supaya saya bisa menyusul mereka. Udrikahum supaya saya bisa menyusul mereka Faya laitani fa'altu duhai. Andai saja pada saat itu kulakukan. Tapi tidak kulakukan. Ini faedahnya ya ikhwan. Seseorang kalau selama dia bisa menyusul kebaikan, susullah. Lebih baik terlambat, lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Paham? Jadi kamu datang dan telat dan terlambat itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Daripada absen. Maka jangan pernah semangat, jangan pernah patah semangat untuk menyusul kebaikan walaupun kamu tertinggal, walaupun kamu terlambat, tetaplah berangkat sebagai bentuk menyambut dan sebagai bentuk ikrar cinta dan membangun prasasti cinta di dalam hati supaya benar-benar jujur cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tetap berangkat walaupun di belakang. Walaupun terlambat, nggak apa-apa. Daripada enggak sama sekali, jadi lebih baik telat daripada enggak sama sekali. Seandainya Ka'ab bin Malik beliau mau nyusul walaupun telat-telat sedikit enggak apa-apa sebagaimana yang dilakukan oleh dua orang yang akan datang yaitu Abu Khaisamah dan juga Abu Dar keduanya ketinggalan dan akhirnya nyusul. Abu Khaisamah nyusul pakai kendaraan, Abu Dar jalan kaki. Subhanallah. Segitu jauhnya nyusul Rasulullah. Nyusul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah jalan pakai jalan sama sambil jalan kaki Abu Dar. Makanya kata Rasulullah, semoga Allah merahmati Abu Dar. Beliau berjalan sendirian dan mati sendirian dan akan dibangkitkan sendirian. Abu Dar mati, nggak ada yang ngubur. Akhirnya dipanggilkan sama istrinya, dipanggilkan kaum muslimin, ditaruh di tengah jalan. Akhirnya diketahui sama kaum muslimin, siapa ini ada mayat di pinggir jalan? Kata istrinya ini Abu Dar. La ilaha illallah kata kaum muslimin. Karena Rasulullah bilang, wahai Abu Dar, kamu akan berjalan sendirian dan kamu akan mati sendirian dan kamu akan dibangkitkan sendirian. Demikian yang disebutkan oleh para ulama di antaranya lima Ibnu dalam Zadul Ma'ad. Yang jelas ada dua orang yang menyusul yaitu Abu Dar dan Abu Faisama. Abu Faisama sebagaimana kisahnya nanti akan datang. Beliau pulang dari kesibukannya dan di rumah Beliau memiliki dua istri, ngumpul dua istrinya. Sudah semuanya sudah pada dandan, sudah siap menyiapkan makanan dan menyiapkan tempat untuk istirahat yang nyaman. Kata Abu sama loh, aku pulang. Rasulullah, beliau bersama para sahabatnya sedang dalam panas dan dalam derita, dalam penderitaan dan juga peperangan. Lah kok aku enak-enakan sama dua istriku sama makananku? Ini nggak adil, kata Abu Hurairah. Aku berangkat, akhirnya mengambil bekal dan juga beberapa kurma saja sedikit Akhirnya beliau berangkat nyusul. Itu kisahnya Abu Khaisama Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Maka apa yang dikatakan oleh Ka'ab faudrikahum Fahamam tu'an artahila aku ingin Hamam tu. aku terbetik dalam pikiranku untuk berangkat pada saat itu juga supaya aku bisa menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faya laitani faal duhai andi saja. Pada saat itu kulakukan. Ini adalah penyesalan yang sangat dalam dari Ka'ab bin Malik Seandainya beliau menyusul pada saat itu, walaupun ketinggalan, tidak akan terjadi semua ini. Ini adalah kekecewaan yang mendalam. Karena itu ya ikhwan, kekecewaan itu pasti ada. Ketika seorang mukmin harus terjerumus ke dalam dosa di masa dahulu, di masa mudanya dia terjerumus ke dalam dosa, ke dalam lembah kenistaan, kekecewaan itu pasti ada. Karena dosa itu adalah luka seumur hidup. Tidak bisa dilupakan. Seorang mukmin nggak akan lupa dosanya. Maka ini adalah penyesalan dari Ka'ab bin Malik. Faya laytani fa'altu. Kekecewaan yang mendalam. Seorang mukmin akan kecewa ketika ia terjerumus di dalam lembah kenistaan dan dia berandai-andai. Semoga saja andai saja dahulu dia tidak terjatuh ke dalam perkara tersebut. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin mudhara wa ma amilat min su" tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Semua jiwa nanti pada hari kiamat akan berandai-andai. Seandainya dahulu tidak melakukan dosa, andai saja antara dia dan perkara keburukan dijauhkan sejauh-jauhnya. Maka dari ucapannya Ka'ab bin Malik ini ya laitani fa'altu, kekecewaan itu pasti ada. Tapi ketahuilah wahai kaum muslimin, wahai kaum mukminin bahwasanya segala keputusan Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang terbaik. Engkau dijatuhkan dalam dosa, engkau dijatuhkan di dalam keburukan apabila engkau lakukan tugasmu dengan benar, maka itu akan membuahkan hasil yang sangat manis sebagaimana yang Ka'ab bin Malik di sini lakukan. Walaupun beliau kecewa, walaupun menyesal, menyesali perbuatannya karena nggak hadir dalam perang Tabuk, tapi akibatnya karena beliau jujur, maka manis di ujung dan manis di akhir. Karena itu Al-Imam Ibnu qayyim menyebutkan faedah bahwasannya lillahi 'alal ibadi bi kulli halihi ubudiyah. Allah itu memiliki hak atas hambanya di dalam setiap keadaan. Jadi ketika kamu terjatuh dalam dosa, kamu juga punya tugas. Sebagaimana kamu juga ketika melakukan ketaatan, kamu juga punya tugas. Jadi hamba itu nggak pernah kosong dari tugas sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dalam segala apapun keadaannya. Kamu terjatuh dalam dosa, kamu juga punya tugas untuk bertaubat. Kamu terjatuh di dalam keburukan, kamu juga punya tugas. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memiliki ubudiyah atas seorang hamba dalam segala halnya. Maka dinikmati saja, dijalani saja. Ketika kamu di masa mudamu dulu terjerumus dalam dosa, maka tinggal diambil pelajarannya saja. Karena Allah itu memiliki ubudiyah, memiliki hak untuk dijadikan sebagai sesembahan dalam apapun keadaanmu. Kamu terjerumus dalam dosa, kamu terjerumus dalam maksiat, kamu juga punya tugas untuk bertaubat. Sebagaimana yang dilakukan Ka'ab bin Malik di sini ketika beliau sudah nggak mampu lagi untuk merubah nasibnya dan tiada lagi berguna penyesalan dan juga tangisan Air mata yang bercucuran tak lagi berguna. Maka tiada lain selain berharap kasih sayang Allah Subhanahu wa taala agar diselimuti agar menyelimuti kehidupannya yang tersisa. Maka jadi kalau apa-apa itu ya diambil hikmahnya saja. Kalau kamu terjerumus dalam dosa ya sudah bertaubat dan diambil pelajarannya. Semoga itu bisa menjadi pelajaran yang berharga gitu saja. Karena nggak ada gunanya penyesalan. Penyesalan nggak bisa merubah takdir. Sebagaimana dalam ucapannya Kaab di sini, "Faya laitani fa'altu duhai andai saja pada saat itu kulakukan." Kalau seandainya itu dilakukan, ya nggak ada cerita ini. Nggak ada cerita takhalluf dari Kaab bin Malik. Makanya setiap ketentuan Allah Subhanahu wa taala pasti memiliki hik hikmah. Tinggal seorang hamba itu bisa nggak berhasil nggak dia itu melakukan tugasnya. Qala saya ya faal fa'altu thumma lam yuqaddar dzalika li. Andai saja pada saat itu aku lakukan tapi sayangnya, sayang seribu sayang hal itu tidak terlaksana, tidak ditakdirkan bagiku. Karena Allah memiliki kehendak lain. Seorang Ka'ab bin Malik memiliki keinginan, tapi Allah Subhanahu wa taala memiliki keinginan yang lain. Dan kehendak Allah Subhanahu wa taala tidak bisa ditolak. Kita punya rencana, kita punya siasat, tapi Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan segala hal. Fatafiktu idza kharajtu bin nasi ba'da khuruji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahzununi anni la arali uswatan illa rajulan maghmusan alaihi bin nifaq. Nah, setelah Rasulullah berangkat, kaum muslimin pun pergi di Madinah sepi. Tinggal hanya telisi angin dan juga desiran dedaunan yang tertiup. Dan saat itu sepi dan hanya ada orang-orang munafikin. Inilah yang menambah tangisnya Ka'ab bin Malik. Maka fatofiktu, maka aku mulai. Khabarnya Tofiko ini adalah Yahzununi di belakang itu. Ketika aku keluar, ida di sini dorfiyah, fatafiktu, ya, ida itu nas, maka aku pun mulai memeriksa. Tadi kan aku bolos. Yang namanya orang bolos itu gitu. Keluar lihat tengok-tengok keadaan. Gimana ini keadaan Madinah setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar? Ternyata apa badalala kok wong munafikin tok isine. Bajingan-bajingan kabeh iki ternyata Masya Allah. Kak bin Malik baru sadar, mulai sadar, mulai inilah di awal kali kesedihannya. Lah kok ternyata yang abstain ini kok ternyata para munafikin semua. Sampah-sampah kabeh tiba di sini. Masya Allah sedih. Fatafiktu idza kharajtu bin nas. Ba'da khuruji rasulullah setelah Rasulullah keluar, aku mulai keluar memeriksa keadaan di sekeliling Madinah. Ternyata apa yahzununi aku mulai sedih dibuat sedih. Aku tidaklah melihat uswah, tidak ada contoh sama sekali, tidak ada kawan. Uswah di sini maksudnya tidak ada kawan yang sepertiku. Menetap di Madinah, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi, kecuali kalau nggak cuma dua orang, kalau nggak cuma dua golongan, illa rojulan magmusan alaihi bin yaitu hanya orang-orang yang sudah magmus, yang sudah tertuduh, tercelupkan, tertuduh dan juga terhinakan di dalam kenifatan. Ini orang-orang yang biasanya disebut Rasulullah. Ini yang orang-orang yang biasanya diwanti-wanti sama Rasulullah. Lah kok ternyata sama nggak hadir. Jadi ibaratnya kayak ketemu di ketemu tempat-tempat jelek itu loh. Kamu sudah curi-curi ke tempat jelek, orang itu juga ke tempat jelek. Ketemu, lak lah kok wong iki ternyata masya Allah gitu loh. Paham? Jika ya, ketika kamu misalnya di pondok kan, pondok kan aman, insya Allah pulang, curi-curi ke tempat-tempat jelek, sama-sama ke tempat jelek, ketemu konconnya di Badal lah kok ketemu sampean deh gini. Diam ya, jangan bilang. Illa ya, gitu. rajulan maghmusan alaihi nifaq kecuali hanya orang-orang yang mereka itu sudah tercela sudah terkenal, sudah diindikasi dalam penyakit nifak. Aurajulan atau hanya orang yang memang dia itu Allah Subhanahu wa taala berikan udur karena dia itu dari orang-orang duafa. Jadi ketika Ka'ab bin Malik sudah ketinggalan, sudah tahu kaum muslimin sudah berangkat ini sudah sepi Madinah. Enggak ada lagi hiruk pikuk manusia. Tidak ada lagi suara-suara celotehan manusia dan kaum muslimin akhirnya Ka'ab bin Malik memberanikan diri untuk keluar ternyata kagetnya minta ampun di luar ternyata isinya sampah-sampah semua kaum munafikin semua mereka sedang berjoget ria gara-gara mereka takhalluf dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam enak enak kalau munafikin enak-enak saja nggak sedih belas kaum munafikin kalau ketika absen seperti ini nggak sedih belas oh enak wae jalan-jalan keluyuran dia nggak diduso kayak nggak punya dosa wena we, tanpa rasa malu, tanpa segan, tanpa apa. Kalau Kaab ini sambil malu-malu. Aku lihat-lihat ternyata masya Allah lah, munafikin tau izin. Nah gitu. Atau orang-orang tua sing cacat-cacat itu lah, kok aku kok bepo dong, wong-wong ini kicau, wah, gitu Sedih sekali Kaab Malik. Saya kok bisa bareng dengan orang-orang seperti ini, ya Allah. Maka ini sebagai dalil bahwasanya hendaknya seseorang itu kalau melakukan sesuatu itu dilihat kawannya, yang melakukan seperti itu itu orang-orang baik apa orang-orang buruk? Jadi jangan enak-enak saja melakukan sesuatu. Kok ya diperiksa. Perbuatanmu ini dilakukan oleh orang-orang baik apa orang-orang buruk? Lah kalau yang melakukan seperti perbuatanmu hanyalah orang-orang buruk, ini harusnya menyedihkan, harusnya menyedihkan. Sebagaimana Ka'ab Malik di sini, Ka'ab bin Malik di sini sedih, ya zununi, ya bertambah sedih tentunya. Ketika sudah ketinggalan itu ya sudah sedih, Ketika mengetahui nggak punya kawan kecuali hanya dari kaum munafikin tambah sedih lagi. Nah disitulah beliau baru mulai sadar ternyata apa yang beliau lakukan ini adalah perkara yang besar, nggak sepele. Tadi kan ngiranya ah nanti nanti ah nggak apa-apa ketinggalan. Ternyata setelah keluar dan memeriksa Madinah baru sadar ternyata Kaab bin Malik melakukan kesalahan yang sangat besar sekali. Mulai disitulah was-was dan gelisah itu menghantui Ka'ab bin Malik. Al-Imam Ibn al menyebutkan bahwasanya yang di Madinah pada saat itu hanya ada tiga golongan. Yaitu munafikin dan juga ahlul a'zhar, orang-orang yang diberi udur dan juga satu adalah orang yang memang dipasrai dan diserai Rasulullah saw untuk tinggal ini nggak apa-apa. Memang dipunya tugas, dibagi-bagi tugas. Kamu tugasnya di sini saja di Madinah. Jadi Al-Imam Qayyim dalam Zadul Ma'ad menyebutkan tiga golongan itu. Dan kalau kita tambah dengan golongan orang-orang yang ini seperti Ka'ab bin Malik dan dua kawannya ini, maka ada empat golongan di Madinah pada saat perang Tabuk yang ada yaitu munafikin, ahlul azhar, kemudian orang-orang yang diberi tugas dan juga selain munafikin dari orang-orang yang punya udur seperti Ka'ab bin Malik dan juga dua orang kawannya. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dari sebagian ahlu sirah bahwasanya pada orang-orang yang seperti Ka'ab bin Malik ini sebenarnya ada 10. Yang tiga, yang tujuh ketika Rasulullah datang mereka mengikat diri mereka di tiang-tiang masjid. Tujuh orang sengaja mengikat badannya di tiang-tiang masjid. Pas Rasulullah mau salat, oh, ngapain orang-orang itu nggak pada diikat badannya di masjid? Mereka bilang, ya Rasulullah, kami nggak punya udur, kami minta maaf ya Rasulullah, kami nggak ikut perang, kami nggak akan membebaskan diri-diri kami kecuali Allah kecuali kamu yang membebaskan sendiri tali-tali ini kata Rasulullah ya wis disit saja sampai Allah sendiri yang membebaskan memberikan udur kalian akhirnya mereka pun masih bersikeras untuk mengikat diri mereka nggak dilepas-lepas akhirnya Rasulullah kasihan dan akhirnya dilepas dan itulah Allah turunkan wa akharuna tarafu bidunubihim khalatu amalan salihah wa akharu sayyi'a asallahu ayyatu alaihim ada orang lain yang mereka itu mengakui dosa-dosa mereka dan mereka mencampur antara amalan baik dan amalan buruk. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Akhirnya dilepas sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal tiga orang ini tok, Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi ini diakhirkan ditangguhkan urusannya dihajar selama 50 hari. Qala Ka'ab bin Malik lam yadhkurni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta balagha Tabuk. Dalam riwayat yang lain Tabukan munsharif. Kalau di sini ghairu munsharif, tabuk dan itu yang benar karena tabuk itu termasuk alaminya dan juga taknid, taknidul balad. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutku sampai beliau ke sampai akhirnya beliau mendarat di Tabuk baru menyebutku. Ini menunjukkan bahwasanya Ka'ab bin Malik itu dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Kaab bilang apa Rasulullah nggak ingat saya atau nggak nyebut saya. Berarti kan memang di, orang dekatnya. Kalau orang jauhnya 30 ribu orang ngapain Rasulullah? Kok bisa diingat sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Berarti ini menunjukkan sebelumnya Kaab bin Malik itu adalah orang yang dekat dengan Rasulullah. Sampai beliau bilang Rasulullah nggak pernah mengingatku sampai mendarat di Tabuk baru mengingatku. Ini menunjukkan Kaab bin Malik adalah orang dekatnya Rasulullah Dan ini juga terdapat dalil bahwasanya sahabat itu meriwayatkan dari sahabat yang lain. Karena siapa yang yang ngasih tahu Kaab kalau nggak sahabat yang lain? Paham? Ini Kaab dapat dari siapa kalau nggak dari cerita sahabat yang lain? Maka riwayatnya sahabat dari sahabat yang lain ini diterima walaupun nggak disebutkan namanya. Ini Kaab nggak nggak cerita. Saya dikasih tahu siapa siapa nggak apa-apa. Karena semua sahabat adalah u udul sudah nggak apa-apa. Fakallah wahwa jalisun bil kaum maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata dalam keadaan beliau duduk bersama kaum di Tabuk. Di Tabuk itu jangan diartikan dengan, tapi diartikan di. Makanya darul hadis bidamaj, darul hadis bimakrif, darul hadis bibi bibi. Itu artinya di. Ba itu jangan diartikan dengan, tapi di, kalau tempat diartikan di. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sedangkan beliau dalam keadaan duduk di Tabuk, ma faala bu benu Malik. Apa yang dilakukan ke bin Malik kok nggak kelihatan ini? Nah, gitu loh. Apa yang dilakukan Ka'ab ya? Kok nggak ono ini nanti Ka'ab? Nah, itu kalau bahasanya kita mana ke Ka'ab? Kok nggak ada di sini? Apa yang dia lakukan? Ini sebagai dalil imam, seorang imam, seorang pengasuh itu hendaknya mencari tafakud. Kehilangan, kok nggak ada roiyahnya, kok nggak ada sebagian kawannya ini kemana? Jangan-jangan sakit, jangan-jangan kena apa-apa, ini namanya pedulinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat beliau. Ma fa'ala Ka'ab bin Malik. Tanya kepada para sahabat, mana Ka'ab ini kok nggak ada? Kalau rajulun min Bani Salimah berkata seseorang dari Bani Salimah. Di situ disebutkan huwa Abdullah bin Unais. Al huwa Abdullah bin Unais As-Salami, bukan Abdullah bin Unais Al-Juhani, kan ada dua. Abdullah bin Unais Satunya Al-Juhani Tapi ini adalah Abdullah ibnu Unais yang satunya lagi. Mana tadi sudah? ya Abdullah bin Unais As-Salami. Bukan Abdullah bin Unais Al-Juhani As-Sahabi al masyur Jadi yang mengatakan ini adalah Abdullah bin Unais. Maka seseorang dari Bani Salimah menjawab, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah." Kan Rasul tanya, "Mana Ka'ab?" Dia bilang, "Wahai Rasulullah, habasahu burdah." Dia itu kesangkut sama dua selendangnya. Kalau kata orang Jawa, kebulet sarunge. Ini jelek sekali ya, Ikhwan. Ini adalah jawaban yang sangat pedes sekali ketika seorang nggak hadir dalam suatu tempat Ditanyakan kemudian dibilang seperti itu. Ketika jamaah misalnya, mana ini pulang kok nggak ada? Kebulet. Kebulet sama sarungnya, kebulet selendangnya. Habasahu burdah kata Abdullah bin Unais, kata seseorang dari Bani Salimah. Dia itu tersangkut sama dua selendangnya. Wan nadharu fi itfaihi dan sibuk melihat badannya sendiri. Itfaihi adalah dua sisinya. Diajak ke belakang aja, yang diajak main-main. Ajak ke belakang Radit. Ajak ke belakang ya Habasahu burda wan nazar fi itfai dan juga dia itu sedang sibuk melihat dirinya sendiri. Ini jawaban yang jelek sekali ya ikhwan. Ini adalah jawaban yang jelek sekali, sakit sekali, pedes sekali. Katanya apa? Enggak ikut perang gara-gara nabar fi itfai sibuk melihat dirinya sendiri, sibuk dolanan enggak awake dhewe. Apa enggak jelek sekali? Ketika kamu dijawab misalnya ditanya, "Mana bulan? Kebulet sarunge, sibuk masih awak dhewe, dolanan mbak awake dhewe. Jelek sekali. Gara-gara itu gak ikut perang gak ada sebab apa-apa, cuma hanya kesangkut sama selendang, kesangkut sama diri sendiri, sibuk sibuk solekan di depan kaca gini-gini sampai ketinggalan perang. Ini jawaban jelek sekali. Faqala lau Mu'adz bin Jabal, maka berkata Mu'adz bin Jabal dibantah. Bi sama kulta, uh jelek sekali yang kau katakan ini. Gak gitu ah. Bi sama kulta, jelek sekali yang kamu katakan itu. Wallah ya Rasulullah, demi Allah wa Rasulullah, kami malim nalahi illa khairah. Kami nggak mengetahui Ka'ab bin Malik kecuali dia itu baik. Jangan gitulah. Jangan gitu. Ih, jelek sekali yang kamu katakan. Masa sama kawannya kayak gitu? Sungguh wahai Rasulullah, kami tidaklah mengetahui Ka'ab bin Malik kecuali baik. Fasa kata Rasulullah, maka Rasulullah cuma diam. Dalam kisah ini terdapat beberapa pelajaran. Ini ada sedikit perbedaan antara versi Al-Imam Ibnu Qayyim dengan versi Al-Imam An-Nawawi dan juga Syekh Muhammad bin Ali bin Adam. Perhatikan. Yang pertama tadi pelajarannya bertanya tentang keadaan seseorang dan ini bukan ghibah. Dan ini bukan ghibah. Kalau seperti ini dikatakan ghibah nggak bisa oh, hidup ini nggak akan jalan. Gimana? Kamu tanya mana bulan mana bulan kemudian kamu bahas bicarakan orang bicarakan kawan ini dilihat bukan semuanya ghibah. Kalau semuanya nggak boleh nggak akan jalan kehidupan ini nggak iso. Gak bisa urip. Kalau kalau nggak boleh membicarakan orang. Tapi harus dilihat membicarakannya itu dengan bagaimana. Di sini kalau versi Al-Imam An-Nawawi dan juga versinya alimah Syekh Muhammad bin Ali bin Adam ini adalah ucapannya, ini kayaknya indikasinya ucapannya munafikin. Karena dilihat pedesnya omongan ini kalau ini biasanya orang-orang munafik cuma ngomong seperti ini. Rasulullah tanya baik-baik, mana Ka'ab bin Malik ya? Aku nggak ada. Allah Rasulullah, ah dia itu apanya? Dia itu sangkut sama selendangnya, sibuk lihat dirinya sendiri. Nah, itu kan omongannya, itu kan nyinyir, itu kan celaan yang dahsyat. Maka kata Syekh Muhammad bin Ali bin Adam itu kayaknya indikasinya adalah dari munafikin omongan seperti itu. Kalau versinya Imam al Qayyim ini nggak apa-apa, ngomong seperti ini nggak apa-apa. Kenapa? Karena ini bolehnya menghukumi seseorang dengan keburukan ketika gola bala donihi dalik. Ketika seseorang tadi berpendapat bahwasanya si Abu Malik ini memang buruk. Karena apa? Di sini ada dua korina, korina buruk dan sama korina baik. Seseorang itu boleh menghukumi orang lain dengan korina, dengan faktor pendukung itu boleh. Faktor pendukung buruk di sini adalah kok nggak hadir. Oh ya dia masih sehat, dia apa? Ini kan buruk. Jadi boleh seseorang itu sudon. Disebabkan keburukan, ada faktor buruk itu boleh sebenarnya. Tapi faktor buruk dalam kasusnya Ka'ab bin Malik ini lemah. Lebih kuat faktor baiknya. Kenapa? Wong biasanya dia dalam setiap peperangan hadir. Kok ini nggak hadir? Berarti kan harus dikembalikan kepada yang kemarin-kemarin. Jadi antara faktor baik dan buruk di sini dalam kisahnya Kaab ini masih menang faktor baik. Paham? Kalau kata Imam An-Nawawi, sebenarnya ucapan ini buruk. Ucapan celaan terhadap Ka'ab bin Malik ini adalah buruk. Cuma Rasulullah nggak mengingkari karena mencukupkan dengan pengingkarannya Mu'ad bin Jabal. Itu kata Imam An-Nawawi. Rasulullah di sini nggak mengingkari kepada orang yang mencela Ka'ab bin Malik karena sudah mencukupkan dengan celaannya dengan pembelaannya Mu'ad bin Jabal, dengan ingkarnya Mu'ad bin Jabal. Kalau versinya Al-Imam Ibn Al-Qayyim, Rasulullah di sini mengiyakan dua-duanya. Jadi ada beda syarah, beda penjelasan dari para ulama. Kalau versinya Al-Imam Ibn Al-Qayyim, ini Rasulullah mengiyakan, nggak apa-apa. Yang menghukumi buruk pun nggak apa-apa, yang menghukumi baik pun nggak apa-apa. Tapi dalam versi ini, yang menghukumi buruk, korinahnya lemah. Kenapa? Karena biasanya Kaab itu nggak pernah absen perang. Entah kok kalau seandainya sebelum-sebelumnya itu juga memang orang itu terkenal buruk, dihukumi buruk, itu enggak apa-apa. Jadi sebenarnya ini cuma salah korina saja, salah bekal. Tapi hukumnya, bolehnya membicarakan orang dengan keburukan, itu sama-sama boleh, kata Imam Ibnu Rukoyin dalam Zadul Ma'ad. Jadi ada dua versi, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Paham? Itu. Jadi seandainya kok Ka'ab bin Malik itu biasanya memang nggak hadir perang, boleh kita nggak ada orang atau nggak ada kawan kita mungkin ah jelek dia itu memang kayak gitu kebiasaannya. Nah itu boleh. Itu bukan termasuk ghibah. Karena apa? Karena itu menghukumi seseorang dengan korina. Apa-apa seperti itu. Karena di sini tujuannya adalah menanyakan, bukan kok sekedar untuk puas-puasan. hibah itu yang tidak dibolehkan itu adalah cuma mencela dan gak ada manfaatnya, cuma puas-muas-muasin. Cuma meliarkan mulut tok itu yang nggak boleh riba. Adapun kalau ada manfaatnya, ada tujuannya untuk membangun hukum, untuk membangun maslahat, ini nggak apa-apa. Maka harus benar-benar dijaga supaya seseorang nggak terpeleset dalam bab ini. Jangan memudahkan, jangan terlalu mengentengkan, dan juga jangan terlalu memperberat. Harus was, harus insaf, harus tengah-tengah, harus adil. Dan ini juga sebagai dalil membela membela kawan ketika dikomentari di belakang. Kalau memang kamu tahu kawanmu itu baik dan dia itu dicacat, ditelah di belakang, kamu harus bela. Ini namanya persaudaraan yang sejati. Kalau kamu mengaku sebagai kawan, ternyata kawanmu diburu-burukan di belakang, sedangkan kamu tahu dia nggak seperti itu, kamu diam saja, malah ikut membicarakan. Ini namanya kawan busuk, ini namanya kawan tengik. Ketika kawannya dibicarakan nggak dibela, Kawan yang baik gak seperti itu sebagai Muadzin, sebagaimana Muadz bin Jabal membela, "Ya Rasulullah, gak seperti itu Ka'ab bin Malik itu. Wallahi ma alimna alaihi illa Kami tidaklah mengetahui Ka'ab bin Malik kecuali hanya baik." Ini namanya husnudzon. Hendaknya seorang itu husnudzon kepada kawannya, kepada orang-orang yang memang pantas untuk dihusnudzoni. Dan di sini Ka'ab bin Malik pantas untuk dihusnudzon karena memang biasanya beliau gak pernah absen. Jadi kapan kita harus husnudon dan kapan kita sudon? Lihat korinahnya tadi. Kalau memang orang itu adalah melakukan keburukan dan biasanya fimawari diriap dalam tempat-tempat yang meragukan, ya disudoni. Keluar malam-malam sambil goncangkan wanita rambut panjang. Ya, siapa lagi kalau bukan dia adalah orang gila. Jadi boleh sudon. Boleh su, boleh sudon. Ternyata oh itu bibi saya yang masih belum pakai jilbab. Nah, siapa tuh mau ngerti? Jangan yang cah pondok tiba-tiba lewat di sini malam-malam boncengan wanita rambut panjang. Ya, kita tuduh. Ini namanya fimawatin diriab dalam tempat-tempat yang meragukan. Tanya-tanya siapa tadi? Oh tadi bibi Ana dia belum ngaji atau belum pakai jilbab. Oh, nah, oh, salah dewe. Oh di tempat-tempat kayak gini boncengan seperti itu yo. Maka jangan salahkan yang sudon ketika kamu mendatangi dan kamu berkeliaran di tempat-tempat yang rawan untuk di disudoni. Ibaratnya di tempat buruk. Di diskotik misalnya, kamu di situ keliaran di situ lah ngapain? Oh, saya cuma cari sampah lah, nyapa di gunung. Nah, gitu loh. Misalnya seperti itu. Maka harus husnudon bagi orang-orang yang memang pantas untuk di dihusnudoni. Sebagaimana Kaab di sini beliau memang pantas untuk di dihusnudoni. Karena memang biasanya nggak pernah nggak hadir. Cuma kali ini saja maka betullah Muad bin Jabal, ya Rasulullah, nggak tahu ya kenapa Kak Abdul Malik hari ini kok nggak hadir. Pokoknya biasanya beliau baik. Nah, gitu loh dari wong gue sing sing ngono. Maka ada dua versi dari para ulama. Ada ulama yang mengatakan ini adalah ucapan yang munafikin ketika tadi memang hawa-hawanya kayak gitu. Orang munafik itu omongannya des pedes Ya gini ditanya mana Kak Abdul ya langsung dihabis-habisan. Kebulet sarunge. Apalagi sibuk lihat dirinya sendiri. Nah, ini ini adalah ucapan orang yang tidak baik. Biasanya seperti itu. Itu versi Al-Imam An-Nawawi dan juga Syekh Muhammad bin Ali bin Adam. Tapi kalau versi Al-Imam Ibnu Qayyim dua-duanya, dua sahabat ini di, tidak disalahkan. Karena itu Rasulullah diam. pasal kata Rasulullah, beliau cuma diam. Sebulan kuwait, urus kuwait. Nah, itu masih Jadi Rasulullah diam itu udah udahlah secara wae kita katakan dia baik juga kita nggak tahu alasannya. Kita katakan dia buruk juga biasanya baik. Jadi inilah tempat yang paling tepat yaitu apa yang diambil oleh Rasul Rasulullah fasaka teruslah sikap yang terbaik wis wis gampang wis bongku delok itu maknanya lihat nanti kita mengatakan dia buruk dia juga biasanya baik kita mengatakan dia baik kok nggak ada hari ini Allah alam lihat nanti saja itu maknanya Ya beberapa pelajaran pada hari ini semoga bisa bermanfaat bagi kita dan ada beberapa tambih kemarin titipan kalau akhwat yang nggak puasa, yang ada halangan atau anak-anak kecil jangan makan sembarangan. Ada yang titip seperti itu, tolong sampaikan Ustaz ya. Jadi akhwat-akhwat bagi akhwat-akhwat yang mungkin berhalangan, nggak puasa, tolong jangan sembarangan kemudian makan kecap-kecap obok-obok di sembarang tempat ya. Dijaga etikanya. Demikian juga anak-anak kalau nggak puasa itu mbok ya jangan dinampak-nampakkan. Ada etikanya, ada adabnya ya.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 Oh, langsung antri. Ini untuk nasi dibagi satu satu orang dua dua. Ini ya dua orang. Hmm? dua apa pak? ini. Apa ibu? Pesanan pesan saya siapa? Pesannya siapa? Pesannya ada ini bapak.